الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصال وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن لك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على dini kulli walau karihal الكافرون أشهد أن لا ilaha illallah الله أشهد أن abduhu عبده ورسوله la نبي بعده Masih Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 atau bertepatan pada tanggal 20 Safar 1432 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi kita menyaksikan rangkaian acara teli Tilawah yang mengajak kita untuk membaca Al-Quran, mendalami maknanya, dan tentu insya Allah kita dapat mengamalkannya. Berikutnya kita akan lanjutkan sebuah perbincangan yang tentu untuk memberikan pencerahan kepada kita. Pemirsa kita tahu bahwa mempunyai anak yang soleh tentu harapan dari setiap diri manusia. Namun terkadang pada prakteknya harapan tersebut tentu ada yang sesuai dengan harapan dan ada pula yang kebalikan dari itu. Di samping itu sebagai orang tua tentu mengharapkan sebuah harapan tersebut yang tertanam dalam di dalam keinginan setiap orang dengan memberikan berbagai macam petuah dan wasiat kepada anaknya tentu untuk anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang wasiat untuk anak bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soleh Ramli. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sudah cukup lama kita nggak siar siaran bareng gitu Pak <laughs> Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya Pak Kiai ya. Dan terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa kami tidak saja berdua, pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Fatah Kasablanka Menteng Dalam Jakarta. Assalamualaikum. Apa kabar ibu? Bapak sehat semua ya? Kayaknya baju kita nggak jenjen tapi agak mirip pada kesempatan pagi ini ya. <laughs> ke hati ya mudah-mudahan. Dan terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa, sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari hari ini yaitu wasiat untuk anak. Baik, Pak Kay. Uh, e, berbicara tentang wasiat tentu ada sesuatu yang ingin dititipkan untuk anak harapannya mungkin satu bagi kita yang uh, apa namanya e, berkeluarga dan ingin uh, memiliki anak yang soleh agar anak tersebut tentu sesuai dengan arahan-arahan dan tuntunan agama kita. Nah, untuk memberikan koridor yang um, sama di antara kita mungkin berikan sedikit bagaimana apa itu wasiat dan apa itu anak yang soleh. Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du pemirsa dan hadirin di studio yang dirahmati Allah anak adalah satu anugerah Ustaz. Mm -hmm. satu nikmat betul sekaligus juga merupakan suatu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap insan yang sudah berkeluarga selalu mendambakan yang namanya dzurriyyah, mhm. yang namanya anak. Ya. Karena itu dalam berbagai macam ayat Quran selalu diajarkan Allah kepada kita di antaranya Rabbi habli minas salihin. Betul. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun mhm. waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah kami keluarga keturunan yang soleh-soleh keturunan yang solehah kemudian uh, bagaimana memperoleh keturunan yang solehah itu bagaimana mendapatkan anak yang baik dan juga perlu diketahui bahwa anak itu juga merupakan ujian selain dia merupakan nikmat selain merupakan amanah dia juga merupakan ujian buat kita dalam Al-Quran dengan tegas Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. fitnah. Ustaz anak, harta itu adalah ujian buat kita. Mhm. Apa ujiannya? Ujiannya mampukah kita memelihara, mengatur, mendidik amanat yang Allah berikan itu? Kenapa? Karena pada satu saat amanat itu akan dipertanggungjawabkan. Betul. Akan ditanya oleh Allah. Salahkah kita mendidiknya ataukah tidak? Ataukah sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Allah? Mm -hmm. Sebagaimana Luqmanul Hakim. Yeah. Seorang ahli hikmah. Seorang yang bijak dituturkan oleh Allah dalam Al-Qur'an uh, bagaimana beliau mendidik anak apa yang beliau tanamkan sama anak menuju anak-anak yang soleh mm-hmm. ataupun solehah. Betul. Pertama, tentunya diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui Sunnah, yaitu dari sejak pertemuan pertama, Ustadz. Mm-hmm. Pertemuan pertama dari niat kita. Yeah. Apa niat kita berkeluarga itu? apa niat kita dalam mempunyai anak itu? Hmm. Apa hanya sekedar untuk meramaikan uh, rumah tangga? Yeah. Atau karena yang lainnya? Mm -hmm. Nah, di sini diberikan arahan oleh Allah dari pertemuan sejak suami istri bertemu kemudian setelah itu dipelihara sejak di dalam kandungan diajarkan oleh Allah berilah makan makanan yang halal hmm. bukan hanya makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi belum tentu halal, halal. betul begitu kan betul tetapi makanan yang halal pasti dia bergizi. Mm -hmm. Makanya Allah katakan kulu minat thayyibat. Mm -hmm. Jadi makanlah berikan makanlah kepada keluarga kita itu makanan yang halal, yang thayyibat. Mm Kenapa? Karena nanti akan melahirkan anak kalau diberi makan sama makanan yang tidak halal, nabata minal haram. Mhm. Tumbuh daging pun akan melahirkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia makan dari makanan yang halal, insya Allah anak akan tumbuh dan besar dari darah dan daging yang halal. Nah, setelah itu diajarkan ketika dia lahir, mhm. ya, sebagaimana tuntunan Nabi, supaya diazankan di telinga kanan. Betul. Kenapa demikian? Karena agar anak yang pertama kali dengar sejak dia lahir ke dunia ini adalah kalimat tauhid. Karena anak itu bagaikan satu kaset. Ya, yang satu saat akan terulang itu. Hmm, bisa direwind ya. Bisa lagi, diulang hmm, lagi. Ya. Dia ingat apa yang diperdengarkan. Jangan sampai anak kita lahir langsung diperdengarkan musik. Hmm, hmm. Jadi perdengarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat tauhid. Kalau azan itu itu kan kalimat tauhid. Dari asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada hayya 'ala shalah tercermin dalam surah Luqman itu nanti. Mhm. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya juga termuat di dalam azan itu. Kenapa? Karena pertama janganlah la tusyrik billah. Mhm. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menduakan Allah dengan apapun juga. Baik itu dengan benda, dengan manusia, dengan harta, mhm. dengan pangkat Kan selama ini kita dengar orang menyekutukan Allah hanya dengan uh, benda. Seolah-olah begitu seolah ya? begitu. Hmm. Padahal kadang-kadang dengan pangkat dan jabatan pun Betul. orang bisa menjadi musyrik. Hmm. Ini banyak Ustaz yeah. dalam masyarakat kita sekarang ini. Hmm. Karena itu Luqman katakan la tu syirik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kenapa? inna syirka la zulmun azim syirik itu adalah perbuatan zolim zolim itu artinya wad'u syai'i fi ghairi mahali Ustaz apa itu? meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya hmm. padahal yang jadikan dia yang ciptakan dia dari alam arwah dari tiada kemudian ada kemudian besar itu adalah Allah zat satu-satunya pemberi nikmat mhm. tetapi mengapa setelah kok dia lahir tahu-tahu bukan Allah yang disembah nah ini namanya zalim karena itu Allah selalu mengatakan syirik itu adalah perbuatan zalim inna syirka la zulmun azim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang harus dia sembah adalah Allah yang memberikan dia nikmat mhm. tetapi setelah dia musyrik dia tidak menyembah kepada Allah mungkin dengan benda lain mungkin dengan jabatan dengan harta atau dengan lainnya yang pada akhirnya syirik itu adalah dosa yang paling besar mhm kalau kita urut-urut urutan dosa itu ada yang namanya akbarul kabair mhm. dosa-dosa yang paling besar ya. urutan nomor satunya adalah asyirku billah hmm, ranking satu lah ranking dia ya. satu. ya dia itu asyirku billah dan malah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang-orang yang menyekutikannya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah akan ampuni selain dosa-dosa itu hmm tentunya Ustaz bagi orang yang dikehendaki. Betul. Bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi dosa yang paling besar itu adalah syirik sama Allah. Itu makanya Allah katakan la zulmun azim. Uh mhm. -huh. Termasuk aniaya yang besar. Karena aniaya yang besar berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang pada gilirannya pantas kalau Allah siapkan rumahnya nanti di akhirat. Arikum pisair bagian masuk dalam satu siksaan Allah yang namanya sa'ir, yang namanya jahanam, apapun namanya, itu namanya neraka. Persiapan untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Hmm. Nauzubillah. Saya merinding bu mendengarnya nih. <laughs> Tapi saya Ustaz izinkan dulu Pak Kiai menyapa. Katanya juga ada majelis taklim yang hadir dari Al Huda dari Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf tadi saya terlewat untuk menyapa ini. Padahal baju kita yang sama ini yang tidak saya sapa. <laughs> Baik, kita lanjutkan Pak Kiai. Saya mendengar tadi, kita mungkin paham Pak Kiai, di dalam realitas keseharian, mungkin ketika uh, disebutkan tadi, uh, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu ataupun, mungkin kita sadar akan itu. Kita mungkin tidak menyembah uh, sesuatu berhala lah, mungkin uh, apa namanya maksudnya. Tapi di sisi lain, terkadang kita tersamar nih terhadap uh, apa namanya menyekutukan Allah dengan pekerjaan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, seperti apa sih menyekutukan Allah dengan pekerjaan itu? Apakah pekerjaan dan itu yang kita sembah-sembah begitu ya Bu ya atau yang seperti apa sehingga dosanya itu begitu besar dan Allah tidak memberikan ampunan terhadap yang syirik itu betul hmm. uh. tapi sebelum dijawab Pak okay, nampaknya sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita kita tahan dulu Pak Kiai silahkan yang tersambung bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustaz Haji Iya Tanjung Priuk Iya Pak Haji Abdul Qadir silahkan Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Abdul Qadir. Terkait tentang anak yang soleh. Betul. Cuma saya bertanya, hikmah apa kalau <coughs> anak yang soleh dan soleha itu dan bagaimana apakah doa, apa kehidupan dan sebagainya, apa kematian. Nah itu yang perlu saya tanyakan Pak Kiai. Baik. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok, terima kasih telah uh, berpartisipasi. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustad. Pak Haji Yori dari Tebet. Ya Pak Ustad nih senyum saja kalau dengar suara saya. Oh aduh, sangat senang sekali Pak Yori bisa telepon. Silakan Pak Haji Ya, jadi saya mau tanya, ini ini kan ada anak biologis, ada anak ideologis gitu. Hmm. Ada. Hmm. Ini berat nih bahasanya nih. Ya, silakan. Banyak orang punya anak sebanyak-banyaknya padahal mampu juga enggak ngidupin dirinya dia istilahnya. Betul. Jadi juga banyak juga udah duitnya nggak seberapa, istrinya pun maksimalin, dimaksimal jadi empat juga mentang-mentang boleh kan. Nah ini jadi bagaimana hukum-hukum dalam Islam ini apa menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuannya atau sekuatnya dia punya anak aja gitu. Baik. Nah kemudian juga uh, apakah uh, memelihara yang bukan anaknya seperti anak yatim juga menjadi prioritas. Hmm. Yang penting itu kan bukan Baik. Eh, punya Baik. anaknya, tapi bagaimana menghantarkan seorang anak manusia menjadi orang sukses? Apakah Baik. itu anak biologis atau anak yatim yang menjadi hmm. anak ideologis yang Eh, okay. uh, eh, uh, eh, yang mengikut hukum Allah. Terima kasih. Baik Pak Haji terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Beliau luar biasa pertanyaan beliau Solo tajam nih. Silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lama ini kedengaran suaranya Iya betul Masih ingat ya Pak uh, Begini ada hadis Rasul kan tiap-tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci fitrah gitu Betul. karena uh, di eh, apa dicurahkan eh, kata-kata uh, oleh Allah siapa Tuhanmu uh, roh itu menjawab uh, Allah Subhanahu wa taala kalau balasa sahibna kata Betul. roh itu kan jadi di di sini uh, tiap uh, dilahirkan keadaan fitrah Hmm. Ayah ibunya lah yang kerap menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi Betul. atau lain-lainnya gitu. Hmm. hmm. Nah, sekarang ini kita harapkan kepada orang tua memahami betul istiqomah betul dengan agama yang turunkan oleh Allah Islam ini hmm. supaya memberikan contoh kepada anak-anak. Sekarang anak-anak ya Allah ya Rabb luar binasa ya. gitu. <laughs> Baik. Jadi Pak Ahmad mohon maaf agak dipercepat sedikit Pak. Sedikit ya, rupa jadi ya. eh, jadi eh, kebetulan eh, mudah-mudahan ibu-ibu yang di saya lihat yang pakai jilbab semua, amin. anak-anak yang pakai jilbab semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan gitu. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari Kebun Jeruk terima kasih juga telah berpartisipasi. Satu kesempatan mungkin silahkan ibu tolong sebutkan nama ibu dan dari mana? Duduk aja. Iya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada subuh hari ini Ustadz saya yang sangat berbahagia ya. Karena saya dari jauh mm -hmm. Saya adalah Majlis Taklim Binaan Darul Fatah dari Jakarta Tapi sesungguhnya saya dari Makassar Oh subhanallah Bu mohon ya. disebutkan nama ibu juga Bu biar saya, kita kenal uh, eh, Mulyati Dahlan Bu Mulyati silahkan Bu Mulyati Jadi sangat menarik Ustadz Apalagi ini sekira pekerjaan rumah bagi ibu-ibu. Uh mhm. -huh. Karena mendapatkan anak soleh dan solihah adalah suatu hal yang sangat-sangat berat sekarang ini, di mana globalisasi informasi dan segalanya itu kelihatan sangat berpengaruh ya. Terutama tayangan-tayangan TV maaf ya yang banyak sekali kelihatan yang lebih terekam hmm. ke otak dan pikiran anak-anak sebelum ajaran ibu bapaknya. Yeah. Saya sangat men, e, mengharapkan ya terutama karena Ustadz ini sangat berhasil mendidik anak-anak terima Ustadz saya syukur sekali hmm. e, eh, kira langkah apa dan Eh, bagaimana kiat-kiat ibu dan bapak ini dalam rangka proses pendidikan anak untuk mendapatkan anak soleh dan soleha. Baik. Syukran kathira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Subhanallah. Ada empat pertanyaan nih dan semuanya harus terjawab nih. Yang pertama Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok kata beliau uh, hikmah apa atau doa apa yang bisa menjadikan anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh. Bagaimana mungkin sebuah prosesnya mungkin mungkin bisa digambarkan <clears throat> kembali. Silakan Pak Kiai. Uh, terima kasih Pak Abdul Kadir di Tanjung Priuk. Ya. Tadi di awal sudah saya katakan, untuk menjadikan anak yang soleh itu, mm -hmm. dimulai dari awal, mm -hmm. dari sejak ta'aruf, mm -hmm. antara dua insan manusia yang berlainan jenis. Kemudian yang kedua, setelah ta'aruf, jenjang kepada pernikahan. Mm -hmm. Pernikahan dilambakan anak ketika dia akan memulai apa yang menjadi syarat untuk memperoleh anak itu yeah. harus dimulai pula dengan doa. Mm -hmm. Doanya saya nggak perlu ajarkan lagi di sini. Yeah. Mudah saya pikir ibu sudah udah hafal semuanya ya. <laughs> <laughs> nah, kemudian yang kedua beri makan yeah. makanan yang halal. Dan ketika dalam kandungan pun diajarkan, diperintahkan untuk diberikan makanan yang halal. Mm -hmm. Yang pada gilirannya hikmah yang bisa kita ambil, kita raih anak nanti bisa mendoakan kita minimal itu dengan Robbel firli wali wali daya, Warham warhamhuma kama rabbayani shaghiran anak yang baik itu yang bisa mendoakan kedua orang tuanya mhm. dan mengantarkan orang tuanya menuju yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala saya kira itu Pak Abdul Qadir khususnya ya. dan pemirsa pada umumnya. Ya. Masih ada dua tiga pertanyaan lagi Pak Haji Yori, kemudian Pak Amar dan Bu Mulyati Dahlan tadi. Namun kita harus jeda sesaat Pak Kiai. Dan pemirsa tentu kita ingin mendengarkan jawaban atau mungkin kiat-kiat bagaimana agar anak kita yang ada saat ini diberikan Allah amanah buat kita tumbuh menjadi anak yang soleh. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita masih berbincang tentang wasiat untuk anak Untuk menjadikan anak yang soleh Bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soleh Ramli Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami Jika nanti Anda setelah sesi berikutnya ingin berpartisipasi Silahkan menghubungi kami di 5743476 Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 021 3478 Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Baik Baik Pak Kiai, kita lanjutkan ke penanya yang kedua Bapak Haji Yuri dari Tebet. Beliau mengatakan ada anak yang biologis, ada anak yang ideologis. Nah, kemudian eh, di sisi lain kata beliau mana yang harus kita sesuaikan nih secara hukum syari kita, menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk melahirkan sebanyak-banyaknya karena konon katanya banyak anak itu banyak rezeki atau menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk bisa mendidik anak itu menjadi anak yang soleh. Pak Kiai, silakan. Terima kasih Pak Yori di rumah pertanyaannya bagus sekali Ustaz. Betul. Jadi uh, memang dalam hadis dikatakan oleh Nabi, Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah eh, wanita-wanita uh, yang subur. Hmm. Tapi kan kita tidak tahu mana nah. wanita yang subur dan tidak. Bagaimana tanda-tandanya Pak atau ciri-cirinya? Paling tidak uh, dari keluarganya. Hmm, oke. Okay. Keluarganya kan banyak. Betul. Nah, paling tidak anaknya pun insya Allah subur. Hmm. Tetapi <clears throat> dalam hal ini bukan kita berprinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu kata orang tua kita, dulu. dulu. Ya. Tetapi memang yang paling bagus seperti itu. Banyak anak banyak rezeki tadi anak itu dalam bentuk kualitasnya kualitas hmm. dan kuantitasnya. Yeah. Jadi banyak anaknya, tapi tiap-tiap anak itu memang anak-anak yang soleh semuanya. Hmm. Tetapi rugi pula kalau punya anak cuma satu. Mm -hmm. Sudah satu, andal lagi. <laughs> nah di sini mm -hmm. peranan pendidikan sangat berarti, sangat berat, sangat besar buat kita. Makanya Nabi katakan uh, kewajiban orang tua terhadap anak pertama hmm. ayu alimahul adaba, au alimahul kitab ajarkan didik anak kita mengenal Al-Quran berarti mengenal Allah mengenal Rasulullah mengenal apa isi Al-Quran itu nah itu kalau anak kita memang jumlahnya sedikit kemudian diajarkan itu Masya Allah mhm. apalagi banyak yeah. Subhanallah itu tentunya akan menjadi kebanggaan buat Nabi kita Muhammad SAW di mana umat beliau tambah banyak tapi juga dalam bentuk kualitasnya yeah. Kalau hanya bentuk kualitas ya kuantitasnya saja, tapi kualitasnya nihil, hmm. kan lebih baik dikit. Nah, yeah. nah itu tergantung daripada kemampuan penalaran dari kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang tahu bagaimana kondisi rumah tangganya. Jadi kalau tidak ada pekerjaan sama sekali, kemudian melahirkan anak saja banyak. Kenapa? Punya prinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Oh Allah, kasihan sekali Ustaz. Ya. Nah, yang kedua, memang yang pertama diharapkan anak secara biologis. Betul. Karena anak biologis itu akan melanjutkan uh, keturunan. keturunan kita. Mm -hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang Allah belum karuniai anak, mm -hmm. bisa saja mengambil memelihara anak-anak yatim. Hmm. Orang-orang yang tidak mampu sampai Nabi katakan begini kok. Ana wa kafil yatim fil jannah kahatain. Hmm. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim duduk berdampingan di surga dengan Nabi. Apa artinya? Ini artinya bahwa kalau kita tidak mempunyai anak secara biologis, bisa kita ambil anak apalagi dia anak yatim pak ibunya udah tidak ada kemudian atau orang tidak mampu kita didik mereka banyak dalam pernyataannya dalam masyarakat hal-hal yang terjadi seperti itu. Hmm. Jadi nggak hanya anak biologis, biologis, tapi yang diharapkan betul, betul. anak secara biologis. -hmm. Nah, karena pendidikan ini sangat berpengaruh dari orang tuanya. Jadi ya. orang tuanya ini terutama ibu-ibu nih ibu-ibu yang banyak di rumah. Betul. Katanya itu pepatah mengatakan al ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah. Jadi di tangan ibulah anak-anak ini akan lahir menjadi anak yang soleh ataupun solihah. Amin. Sampai Nabi mengatakan al jannatu tahta akdamil ummahat surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini bukan berarti di bawah telapak kaki ibu itu surga <laughs> kemudian secara arti-arti yang lazim, mhm. Artinya dalam bentuk uh, pendidikan anak, kebaikan anak, kemudian kesalehan anak tergantung sangat kepada ibunya karena ibu yang lebih banyak di rumah. Mhm. Lalu bagaimana dengan ibu yang keluar, bapak keluar? Betul. Nah, sekarang kan banyak pendidikan-pendidikan yang sifatnya uh, boarding school, Betul. yang sifatnya sampai sore ataupun sebagainya. Jadi langkah-langkah itu kita tujukan, kita arahkan sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mm -hmm. Begitu Pak Yori di ya. Satu lagi pertanyaan beliau tadi, manakah yang lebih prioritas? kita uh, apa namanya uh, melahirkan anak kemudian mendidiknya menjadi anak yang soleh atau uh, memelihara anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita untuk menjadikan dia juga anak-anak yang soleh. Hmm. Saya kira kalau memang kita orang yang mampu, hmm. dua-duanya nah, simultan gitu ya. ya. Hmm. Jadi memelihara anak secara biologis. Betul. Kemudian yang kedua ada anak yatim dan mampu apalagi tangga kita. Ya. Dia perlu pendidikan kita mampu kita ambil dia ya. kalaupun tidak kita ambil ke rumah kita Betul. kita berikan biaya pendidikannya -hmm. saya kira yang paling bagus ya, itu yang berduanya. subhanallah kemudian Pak Amar dari Tanjung Priok tadi melihat kata beliau uh, kita tahu bahwa ada sebuah hadis bahwa anak itu dilahirkan dalam bentuk fitrah orang tuanya lah yang membuat dia hmm. Yahudi, Nasrani ataupun Majusi hmm. nah kalau melihat konteks kekinian melihat sikap anak kita karena mungkin masuknya teknologi kata kata beliau tadi seperti naudzubillah gitu ya seolah bertolak belakang dengan aturan agama yang ada. Nah, kalau sudah melihat kondisi yang seperti itu, seperti apa nih kita harus bersikap? Hmm. Terima kasih Bapak di Pak Anar dari Tanjung dari Kebun Jeruk. Dari Kebun Jeruk. Ya. Bagus sekali. Betul. Apa yang dikatakan oleh Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya tiap bayi yang lahir dalam keadaan bersih bagaikan kain putih. Nah, orang tuanya yang akan mencoret kain putih itu. Dengan coretan muslimkah? Dengan coretan Yahudika? Coretan Yahudika atau juga coretan preman? Hmm. Itu semua tergantung kepada orang tua. Karena itu milieu lingkungan. Hmm dalam pembentukan pribadi anak sangat berpengaruh, terutama orang tua. Disinilah orang tua fungsinya harus betul mendidik anak-anak kita. Nah, bagaimana konteksnya dengan kondisi sekarang ini? Apakah nanti anak kita berubah menjadi keyakinannya? Yang penting buat kita memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan Luqman. Allah tusyrik billah dalam perjalanannya umpamanya terjadi degradasi. Betul. Ya, penyimpangan, penyimpangan penyimpangan, penyimpangan. Mm -hmm. Kita sebagai orang tua sudah memberikan bekal, tapi perlu ditegur. pak hmm. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin, apalagi itu anak kita. Nah, sekarang ini dalam era globalisasi terjadi sesak semacam itu. Betul. Insyaallah tabarakallah. Yeah. Kita sangat gini sekali yeah. ya. Nah, jadi peliharalah anak, Tuhan anfusakum wa ahlikum naro. Jaga pelihara anak kita dari yang namanya siksa neraka melalui pendidikan at-tarbiyah ayu alimahul kitab. Kemudian yang kedua, ajarkan anak kita itu uh, cinta sama Allah dan cinta sama Rasul. Mm -hmm. Kalau sudah cinta Allah, cinta Rasul, Masya Allah. Mhm. Udah, insya Allah nggak terjadi degradasi itu. Dan yang ketiga, orang tua berkewajiban, sina ismahu. Apa itu? Beri nama. Nama yang hmm, baik. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Ya, karena nama yang baik itu sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Ya. Uh, nama yang baik apalagi nama-nama yang islami mm -hmm. itu sudah bagus sekali kalaupun tidak islami itu punya arti yang bagus yang baik jangan sampai punya anak namanya disesuaikan dengan kondisi terjadi ya, yang tidak enak umpamanya hmm. uh, uh, ibunya melahirkan pada saat demo hmm. dinamailah anak itu demo misalnya gitu <laughs> jadi, jadi kan kurang baik Ustaz ya diberikan nama-nama yang baik gitu. oke okay. kemudian yang terakhir tadi uh, Bu Mulyati Dahlan beliau katanya dari uh, Makassar ya yang jauh-jauh hadir ke sini untuk mengikuti pengajian ini uh, memang kata beliau menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi menjadi ibu-ibu untuk mewujudkan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Di sisi lain, pengaruh globalisasi tayangan TV yang ada saat ini tentu itu bisa mempengaruhi dari segalanya. Beliau menanyakan apa kiat, apa langkah yang harus dilakukan agar mendidik anak atau mewujudkan anak menjadi anak yang soleh itu bisa uh, didapatkan ya. gitu, pakai. Kiai. Uh, Bu Mulyati terima kasih. Uh, kemudian yang pertama kita ibu orang tua Kalaupun tepatnya kita sendiri yang ngajarkan. Kalau kita tidak mampu, ya kita bisa memanggil guru ke rumah kita. Mhm. Dan saat dia sudah mulai usia sekolah, kita masukkan dia ke sekolah dan masukkan ke sekolah-sekolah yang memang kita lihatnya lihat baik, mhm. obatnya baik, penanaman akidahnya baik. Mhm. Tapi kalau salah memasukkan sekolah, jadi nanti anak kita terjadi yang tidak diinginkan oleh kita. Itu artinya uh, koridor memberikan uh, apa namanya mendidik anak atau memasukkannya ke sekolah pun merupakan suatu hal yang betul, sangat penting di sini ya. Betul. So. Mm -hmm. Kemudian uh, kalau pun terjadi misalnya penyimpangan, yeah. setelah itu anak kita karena lihat tayangan TV, kita orang tua dalam rumah kita itu harus punya satu statement bahwa TV ini setelah jam sekian sampai jam sekian. Ya. Dan tidak semua tayangan TV harus ditonton. Mhm. Kadang-kadang mm -hmm. kita kan nontonnya juga orang tua dengan anak sama-sama, ya. Jadi akhirnya <laughs> anak kita ikut tahu. Betul. Apalagi naudzubillah sekarang sudah punya eh, globalisasi, sudah punya stasiun TV bukan dari dalam saja, yeah. bahkan dari luar. Yeah. Yang penayangannya tanpa ada sensor lagi. Yeah dilihat oleh anak. Nah ini untuk orang tua. Yang ketiga, orang tua dalam mendidik anak dalam tayangan TV uh, eh, begini. Orang dulu kadang begini ya, kita lupa. Ketika sebelum azan dia nonton nih. Yeah. Pas azan dia bilang begini, sudah matiin televisinya, azan tuh. Nah, jadi ketika azan disuruh apain? Suruh matiin. Matiin. Hmm. Padahal dengarkan dulu sampai baca doa Paling tidak akhirnya anak itu bisa baca doa nanti ya. ketika mendengar suara adzan. Itu Bu Mulyati. Jadi mudah-mudahan bisa dibawa ke Makassar ya. Amin. Nah. <laughs> Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik Pak Kiai, kita terima lagi penelpon yang tersambung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari ya, Jakarta. Betul Mas Rahmadi. Silakan Pak Arif. Alhamdulillah. Eh, Pak Kiai, uh, saya mewasiatkan anak, tetapi wasiat ini uh, selama saya hidup belum pernah diwasiatkan oleh para kiai mhm. kepada anaknya. Mhm. Nah, wasiat saya kepada anak, saya suruh jadi pedagang. Mhm. Karena sembilan pintu rezeki itu Allah berikan lewat pedagang. Uh, kata lain, saya suruh jadi pengusaha. Iya. Nah, supaya Pak Kiai bisa pakai baju koko bagus, pakai peci bagus, sepatu bagus, yang semua itu buatan pengusaha. Bisa pakai sarung kalau sholat, saja, ya. masjid bisa bagus karena ada pengusaha. Betul. Nah, gimana nih Pak, uh, Pak Kiai? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih. Silahkan di belakang Pak Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak dengan siapa dari mana? Fajar Condet nih Pak Ustaz. Dari Condet dengan Bapak? Fajar. Pak Fajar, silakan ya. Pak Fajar. Uh, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak uh, Fajar. Tadi teman saya bertanya kepada saya, uh -huh. uh, menanyakan tentang tugas-tugas daripada pada seorang orang tua. Uh mhm. -huh. Yang pertama yang ditanyakan, um, kita mau ngajain agak eh, tujuh bulan, boleh gak digabung dengan haul? Hmm. Gitu. Oke. Okay boleh gak kita menggabung dengan haul <laughs> apa kita apa namanya terus yang kedua pakai maaf uh, yang untuk anak yang kedua ya. kita boleh uh, uh, boleh nggak atau tidak boleh kita menjalankan acara nuju bulan itu kalau hmm, kita tidak mampu. Okay. Itu aja Pak Kiai. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Satu kesempatan mungkin kepada Bapak-bapak. Ya, silakan Pak, tolong berdiri, Pak. Ya. Ya, langsung saja Pak. Tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. nama saya Sudata dari Majelis Salim Darubata. Silakan Pak Sudata. Saya hanya ingin menanyakan sedikit kepada Kiai yang mm-hmm. kami cintai. Eh, bagaimana usaha kita untuk menjaga anak-anak kita tidak terjebak dalam kemusikan. Ya. Karena oh. mungkin kalau yang jelas-jelas bisa kita uh, amati, bisa kita awasi. Uh -huh. Kita takut di luar terjadi eh, jebakan-jebakan uh, yang Betul. sekarang ini banyak yang berkedok guru-guru yang mampu dalam beragama. Uh mhm. -huh. Itu artinya uh, mungkin diberikan penjelasan supaya kiat-kiat uh, kiat -kiat apa yang mencegah, apa mencegah itu supaya ya. tidak terjebak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan lagi kembali masuk kepada kita, namun kita harus jeda lagi pakai. <laughs> Dan pemirsa dimanapun anda berada, tentu kita ingin mendengarkan kira-kira jawaban seperti apa, kiat seperti apa agar mewujudkan anak yang soleh uh, maupun soleha itu memang bisa menjadi realita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini.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 Bagaimana optimis tahun 2011? Optimis dong, harus dong, masih muda. Kira-kira untuk saat ini sektor usaha apa sih yang paling maju Pak? Kita kan pengusaha kecil ya. Pada kuartal terakhir tahun 2010 ekspor kita meningkat 20%. Jadi kalau peningkatannya terjadi di 2010 pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang wasiat untuk anak bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soleh Ramli. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pak Kiai, kita lanjutkan atas pertanyaan yang kelima dari Pak Aris dari Jakarta. Kata beliau, mungkin wasiat beliau ini agak relatif jarang dibanding para eh, Kiai-Kiai yang lain. Karena beliau mewasiatkan agar anaknya itu menjadi pedagang atau menjadi pengusaha gitu ya e, baju yang kita pakai ini merupakan hasil usaha dari para pengusaha nah ini bagaimana nih e, Pak Kiai silakan baik untuk Pak Arif Arif di Jakarta betul wasiat semacam itu adalah termasuk konsep yang baik mm -hmm. kenapa karena Nabi juga pernah mengajarkan sama kita lalu hadis beliau kata Nabi usaha yang paling baik adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. hmm Jadi pengusaha. ya. Dan memang kita tidak bisa berwasiat menjadikan anak kita kalau kita ustad jadi jadi ustad namanya. ya. hmm Dan dalam Islam juga tidak ditekankan seperti itu. Betul. Nah, kalau tadi yang Pak Arif bilang itu memang ada hadisnya. Yeah. Ya. Uh, jadikanlah anak kita sebagai orang yang selalu berusaha. Apalagi Nabi katakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Mm -hmm. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mm -hmm. Nah, kalau dia jadi pengusaha, dia punya rezeki, banyak rezeki, tentu dia bisa mensejahterakan diri, dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Betul. Kalau dilihat dari ajaran Islam saja rata-rata semuanya itu membutuhkan usaha. Mm -hmm. Membutuhkan harta dengan kata lain. Yeah. Salat. Salat itu wajib menutup aurat. Mm -hmm. Menutup aurat itu dengan pakaian. Yeah. Jadi dengan pakaian itu harus dibeli. Nah, pakaian ini harus ada diusahakan, yeah. ada pabriknya. Kalau kita umat Islam cuma wasiatkan anaknya jadi kiai semuanya, mm -hmm akhirnya tidak ada yang membuat pabrik tidak ada dokternya nah untuk itu tergantung kemampuan dari si orang tua nah mewasiatkan semacam tadi bagus sekali mm -hmm. kalau semuanya jadi pengusaha juga nggak ada ustadznya nggak ada kiainya nanti pengusahanya ini caranya jalannya yang tidak diridhoi sama Allah. Yeah. Jadi semuanya dibutuhkan. Jadi tergantung keinginan daripada si orang tua. Mm -hmm. Kalau memang orang tuanya pengusaha, lalu mendidik anaknya dan memasihatkan anaknya, kamu harus jadi pengusaha. -hmm. Karena kalau kamu jadi ini, kamu akan begini. Ya tidak enggak enggak salah ya. ya mm -hmm. salah. Silakan ya. Yang penting arahnya semua arah menuju mablagul akhirah. Hmm. Semuanya dikerjakan menuju akhirat. Ya. Dengan kata lain dengan dengan karena Allah. Mm-hmm. Apa jadi pengusaha, apa dia karyawan, mm-hmm. apa dia itu uh, eh, apa namanya? Uh, ustadz, mhm. kiai mm-hmm. atau lainnya. Yang penting jalurnya karena Allah. Yeah. Dan dijadikan untuk akhirat. Mm-hmm. Saya kira seperti itu. Baik. Kemudian uh, yang berikutnya Pak Fajar dari Condet tadi dari Jakarta, beliau menanyakan ada dua hal. Yang pertama, apakah prosesi tujuh bulanan yang lazim di tengah masyarakat kita ketika istri hamil tujuh bulanan biasanya ada ada acara di sini iya. uh, boleh nggak digabungkan dengan haul katanya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak yang kedua, apakah tujuh bulanan itu masih ada kata beliau? <laughs> Silakan, oke. Okay. Terima kasih untuk Bapak di condet ya. masalah penggabungan dua acara haul dengan tujuh bulan kan maksud beliau saya yakin bahwasanya kan haul itu memperingati kematian hmm. kalau tujuh bulan memperingati akan yang hidup hmm. boleh enggak pada prinsipnya pada prinsipnya kedua acara itu sebenarnya baik-baik saja hmm. ya dan jika digabung saya kira enggak masalah satu mengefisienkan waktu. Kedua nilainya kok karena Allah undang orang supaya uh, orang mendoakan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal bukan berarti dia nggak mampu mendoakan diri, mm -hmm. tapi juga orang lain diajak. Kemudian mendoakan calon bayinya ini supaya dimudahkan oleh Allah keluarnya hmm. jadi anak yang baik saya kira nggak problem nggak masalah ya yang tidak boleh mewajibkan harus ada tujuh bulan hmm. oh tidak ada maka kita ini berdosa yeah. itu yang tidak boleh hmm. nah kemudian memperingati tujuh bulan yang kedua putra kita kalau seandainya rezekinya ada nggak apa-apa hmm. kan nggak mesti mengundang orang yeah. undang keluarga saja kan bisa jadi kalau mengundang orang terlalu sulit kemudian yang keduanya mubazir ya lebih baik dikasih anak yatim mm banyak panti asuhan yang menunggu kan begitu nah yang penting si ibu dari sejak hamil makan makanan yang baik, kemudian baca Quran. Hmm. Kalau dia nggak bisa baca Quran, dia baca surah-surah pendek sejak dia itu dan mengerjakan perintah Allah. Insya Allah, walau tidak dinuju bulanin, hmm. insya Allah akan jadi anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir Pak Sudarto tadi menanyakan tentang bagaimana dia melihat Pak Kiai katanya Pak Kiai termasuk salah seorang sosok yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana usaha dalam Eh, memberikan pengajaran itu kepada anak agar anak itu terhindar dari kemusyrikan karena kalau melihat dari realita yang ada saat ini mungkin di rumah bisa terpelihara ketika keluar bergaul dengan yang lain nah bisa jadi ini agak-agak melenceng sedikit nih Pak Kiai silahkan Alhamdulillah terima kasih Pak Jisudaka uh, eh, Ustadz kalau saya pikir anak saya sih memang Alhamdulillah anak soleh semuanya amin ya Rabbal Alamin ya anak soleh ya uh -huh karena anak saya masih namanya Soleh oh, gitu. <laughs> saya nggak nangkap dari tadi itu <laughs> berarti anak saya nggak anak Soleh ya <laughs> soleh dalam bentuk ucapan perbuatan hmm. gitu ya yeah. mesti namanya soleh hmm. kalau semua harus namanya soleh wah repot juga itu jadi uh, begini <clears throat> memang anak itu tidak bisa diawasi terus saja gitu mm -hmm paling tidak pertama berikan basic hmm. pendidikan basic dasar itu bagaimana akidahnya syariahnya usahakan kalau dia takut sama Allah yang pertama jangan takut sama orang tua kalau takut sama orang tua saja tanpa takut sama Allah ketika dia luar jadi luar kemudian ada suara azan zuhur misalnya tidak akan sholat ya. karena takutnya cuma sama orang tua. Tapi kalau takut sama Allah, dimanapun dia berada, Allah ada, maka dia akan takut. Nah, memberikan penanaman agar takut sama uh, Allah itu tidak hanya takut semata sama orang tua seperti apa? Nah, katanya? dimulai dari Allah seperti yang saya katakan hmm, tadi. Okay. Melalui kembali ke surah Luqman itu. Hmm, hmm. Jadi pendidikannya masya Allah ya. Jadi dari makanannya, dari dalam rumah tangganya, kemudian disekolahkan pada sekolah yang memang berbasik, basic pendidikan agama juga mm -hmm. dan pendidikan agamanya yang sesuai dengan akidah kita. Yeah. Jangan karena kita mampu, sudahlah tidak apa-apa. Yang penting nanti dia akan hebat gitu ya. Hmm. Lalu kita mengabaikan akidah ini. Jangan sampai demikian. Nah untuk itu masukkan ke tempat sekolah-sekolah yang berbasis dini ya. Hmm, ini penting bu. Tadi pagi juga kita melihat dari atas di lapangan. Oh sekolah si A itu keren tuh, walaupun uh, sekolahnya sekolah uh, basic agama yang lain. Terkadang kita merasa bangga tuh hmm. untuk menyekolahkan anak yang ke tempat yang lain dengan harapan karena teknologinya bagus dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini seperti apa nih? Saya kira sangat keliru itu. Hmm. Kita harus bangga dengan milik kita. Hmm. Kalau itu sekolah, sekolah yang memang basicnya, basic diniahnya kuat, yeah. akidahnya penanamannya kuat, apa kita nggak bangga dengan itu? Yeah. Kita harus bangga. Sekarang banyak di Indonesia sekolah-sekolah yang semacam itu, Ustaz. Betul. Di mana-mana tumbuh, ya. Jadi perlu kita sebagai seorang muslim menyekolahkan anak kita ke lembaga-lembaga yang semacam itu. Kalau kita sekolahkan di lembaga lain dapat pendidikan lain, bukan salah dari anak itu. Mm -hmm. Yang salah adalah orang tuanya kembali kepada hadis tadi itu. Pak ya. Abawahu yuhawidani Ayunasirani, Bapak ibunya lah yang membuat dia semacam itu. Ya kalau sudah begitu kita tanamkan, walaupun dia pergi jauh, dia akan tahu. Nah, pesan lagi sebelumnya dia berangkat pergi jauh, jangan lupa sholat. Yang penting pesan begitu. Hmm. Nah, kalau ada satu keluarga, kalau anaknya mau berangkat itu, selain dibekali dengan uang, dibekali dengan sejadah. Hmm. Ini kan batas yeah. berkali sejadah. Nah, secara nggak langsung nanti di tempat-tempat saat waktu sholat datang dia harus segera sholat karena hmm. dibekali dengan sejadah. Pernahkah ibu bapak membekali anaknya pergi dengan sejadah? <laughs> Kalaupun belum mudah-mudahan dari ya. sekarang ya. Dari sekarang. Baik Pak Haji Sudarta, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Pak Kiai, kita hanya di 4 menit yang terakhir. Pertanyaan saya sederhana Pak Kiai, uh, tidak mengulang yang awal tadi. Nah, kalau sudah terlanjur nih Pak Kiai, hmm. anak kita sudah keburu melenceng nih Pak Kiai. Seperti apa kita bisa meluruskannya agar uh, kembali pada koridor yang benar nih Pak Kiai? Sebenarnya untuk memberikan pendidikan sama anak tidak ada kata terlambat. Hmm tidak ada kata terlanjur. Ya. Uh, selagi kita mampu, kita berupaya untuk mengembalikan anak itu. Saya yakin dan percaya, kalau di awalnya berada dalam lingkungan yang baik, kalaupun dia terjadi penyimpangan di luar itu, hmm. saya yakin dengan pendidikan kita berikan sama dia, insya Allah dia akan kembali ke asalnya, setinggi-tinggi terbang bangau akhirnya juga akan kembali walaupun dia jauh melenceng insya Allah dia akan kembali yang kedua jangan putus-putus berdoa sama Allah hmm, oke okay. ini tugasnya orang ya, ya jangan sampai malah sebaliknya nyumpain anak hmm. ya kadang-kadang anak kita nakal itu kita sumpahin dia kadang saking kesalnya mungkin juga keluarin nah, begitu ya Bu ya karena kan doa ibu dan doa bapak ini sangat mustajab -hmm. Kalau dia nyumpahin diterima sama Allah, ya. Tak ya mustahil. Makanya kalau dia nakal, kita jangan bilang nakal. Benar tau gitu. Nah. Oh gitu. <laughs> kalau, dia bilang dia misalnya nggak bisa hmm. suatu pekerjaan, pinterlah kau gitu. Hmm, hmm. Nah, insya Allah itu jadi doa akhirnya dipinter pinter dia. Oh, gitu. Atau atau dengan kata lain bahasa, ayo pinter sini pinter gitu ya. <laughs> <laughs> ya, oke okay. mungkin uh, di akhir ini berikanlah kita sebuah uh, konklusi, sebuah kesimpulan bagaimana agar kita uh, untuk menanamkan wasiat kepada anak kita itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleh itu bisa terwujud dengan dengan optimal, oke? okay. Silakan. Uh, baik pemirsa dan hadirin di studio. Pertama, berikan pendidikan sama anak kita, terutama akidahnya yang pertama. Hmm. Wajiban pertama adalah mengenalkan akidah yang kedua, tanamkan anak kita agar selalu melaksanakan ibadah, terutama sholat. Karena wasiat Luqman, ya bunaya akim sholat tegakkan sholat. Yang ketiga, jangan anak kita dibiarkan dalam keadaan sombong, takabur. Kadang-kadang takabur itu faktornya karena dia ganteng, karena cantik, karena pandai, karena berharta, karena ada kekuasaan. Jadi orang jadi takabur jadi sombong. Makanya kata Allah, la tusair haddaka kalinas Jangan sekali-kali kita bersifat takabur, sifat sombong, menyapa saja tidak mau, berjumpa saja menyapa tidak mau. Itu sudah sombong namanya. Padahal senyum saja adalah ibadah sodakon di li akhika sodakon senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakon ya, saya kira itu yang harus kita pegangi dalam hidup ini sehingga anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang harapan kita ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama amin, ya amin. ya rabbal alamin begitu Oke sayang sekali kita dibatasi oleh waktu mudah-mudahan di lain kesempatan lagi kita bisa berbincang lebih jauh tentang bagaimana mewujudkan yang soleh ini pakai ibu-ibu bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Fatah Kasablanka Menteng dan Majelis Taklim Al Huda dari Kebayoran Lama Jakarta. Terima kasih juga telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun anda berada, akhirnya kita mendapatkan kembali sebuah pencerahan bagaimana untuk bisa mewujudkan anak yang soleh dan soleh. Intinya sederhana, mulailah sesuatu dengan proses yang benar di awalnya. Kemudian setelah itu berikan uh, dengan rezeki yang halal dan taiban kepada anak-anak kita. Kemudian di sisi lain berupaya untuk selalu memberikan pendidikan yang benar. Manakala kita tidak tidak mampu, masukkanlah ia kepada sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama yang baik. Di samping itu jangan lupa berikan doa untuk anak-anak kita, mudah-mudahan ia tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas pada kesempatan yang hari ini, kami berterima kasih atas kebersamaannya. Saya Rahmat Jusmuri untuk diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih